Kembali kita melanjutkan pengajian kita yang kemarin tentang kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Amma ba'du, fa innahu la yajmulu bi ulil ilmi ihmalu ma'rifatil ayyam an-nabawiyyah wa tawarikh al-islamiyyah wa hiya ala علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يؤذر في الإرو منها Kata beliau, sungguhnya tidak pantas, tidak bagus orang-orang yang memiliki ilmu melalaikan untuk mengenal sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sejarah-sejarah Islam. Dan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung banyak ilmu dan faedah-faedah yang penting. Seorang alim tidak mungkin mencukupkan diri untuk tidak mengetahui. Artinya seorang alim hendaknya mengetahui faedah-faedah dan ilmu-ilmu tersebut. Dan tidak diberi udur jika tidak memperhatikan ilmu tentang sirah Nabi. Waqat ahbabtu an u'alliqa tadhkiratan fi dhalika litakuna madkhalat madkhalan ilaihi wa anmudhajan wa aunan lahu alaihi wa ala Allah i'timadi wa ilaihi tafwidi wa istinadi kata beliau, oleh karenanya aku ingin ya menulis sebuah tulisan ya agar menjadi madkhal pintu masuk agar orang yang ingin mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan beliau ini rahimahullahu taala maka akan permudah beliau untuk permudah orang-orang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Wa mustamilatun ala dzikri nasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiratihi dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamihi, demikian juga tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzikri islami ba'dahu ila yaumina hadza. Demikian juga tentang hari-hari yang berkaitan atau sejarah Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kita ini. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum Beliau menyebutkan bahwasanya beliau menulis kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul ini ala sabilil ikhtisar, yaitu menulisnya dalam bentuk tulisan yang mukhtasar, yang ringkas. Karena hanya sebagai madkhal, hanya pembuka agar seorang yang ingin mendalami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mempelajari sirah Nabi yang ringkas terlebih dahulu sehingga mudahkan dia untuk mendapatkan gambaran yang global secara keseluruhan keseluruhan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian dia mempelajari secara detail tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam." Penyebutan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyidu waladi Adam, Abdul Qasim Muhammad wa Ahmad wal Mahi. Beliau adalah pimpinan seluruh anak Adam. Lakop beliau Abdul Qasim, nama beliau Muhammad dan Ahmad. Di antara nama-nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad kemudian juga Ahmad, kemudian juga Al-Mahi, alladhi yumha bihil kufru. Di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi yang menghapus. Yang artinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihapuslah kekufuran. Wal hashir dan al hashir adalah yaitu alladhi yahsyurun nas yang mengumpulkan manusia. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Allah setelah Nabi. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anal hasyir alladhi yuhsyarun nas ala qadami." Aku adalah pengumpul yang orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku. Kemudian di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib, alladhi laisa ba'dahu nabiyyun. Adalah yang terakhir, penutup yang artinya tidak ada nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan akidah mendasar dari akidah kaum muslimin barang siapa yang mengakui ada nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia telah keluar dari Islam sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Saya kuno min ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di akan ada 30 orang dari pengikut dari umatku seluruhnya pendusta dan seluruhnya mengaku sebagai nabi dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, wal muqaffi. Al-muqaffi maknanya ada dua di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya al-muqaffi artinya artinya khatamun nabiyyin, tidak ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makna yang kedua yaitu al-muqaffi adalah orang yang mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Dan di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nabiyur rahmah, kata Al-Hafidz Ibnu yaitu nabiyur rahmah, nabi yang membawa rahmat. Dan juga dinamakan dengan nabiyut taubah, ya. Dan juga nabiyul malhamah, nabi yang meluruskan al-malhamah ada juga dua makna di kalangan para ulama. Yang pertama, nabiyul malhamah artinya nabi yang meluruskan dan memenahi urusan umat. Dan makna yang kedua yaitu nabi yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata Muhammad bin Abdullah. Ikhwani fillah para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara nama-nama nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian juga disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Ahmad tersebut dalam Al-Qur'an. Demikian juga Muhammad tersebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya ada beberapa nama-nama yang disangka nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ternyata bukan. Contohnya seperti Toha. Ya. Toha itu bukan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Yasin. Yasin juga bukan nama nama Nabi. Ya. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Kami tu, ya Toha seakan-akan maknanya orang menyangka maknanya wahai Toha kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an agar engkau menderita. Tapi maksud dari Toha di sini bukanlah nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi sebagaimana huruf-huruf yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di awal surat-surat dalam Al-Quran, seperti Alif Lam Mim, Toha, Yasin, Qaf, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, itu huruf-huruf yang terputus yang didatangkan di awal-awal surat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan kepada orang-orang Arab jahiliyah bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan dengan bahasa kalian, dengan bahasa Arab, yang dalam bahasa Arab tersebut ada huruf-huruf seperti ini. Alif, lam, mim, Sot, qaf, ya, toha, yasin. Inilah huruf-huruf yang kalian bicarakan dengan huruf-huruf tersebut. Meskipun Al-Quran diturunkan dengan huruf-huruf tersebut, kalian tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Sebagai bukti bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang tidak seorang pun bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kemudian Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian menyebutkan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ahli tarikh dan para ahli sejarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan, sampai kakek beliau yang bernama Adnan. Adapun dari Adnan sampai Nabi Ismail Alaihissalam, maka ada khilaf di antara para ulama. Ya, tidak ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang nasab Nabi dari Adnan sampai Nabi Ismail Alaihissalam. Dan para ulama khilaf berapa jumlah kakek Nabi dari Adnan sampai ke Nabi Ismail Alaihissalam. Ada yang mengatakan tujuh kakek, ada yang mengatakan sekian kakek, ada yang mengatakan empat puluh kakek. Intinya tidak ada dalil yang soreh, yang jelas dan saheh yang menunjukkan nasab dari na dari Adnan sampai Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Namun sebagian ulama berisihat kemudian menyebutkan kakek-kakek Nabi dari Adnan sampai Ismail. Kemudian juga sebagian ulama berisihat dari Ismail sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ada yang berusaha menyebutkan nasab-nasab tersebut akan tetapi tidak ada riwayat yang sahih yang disepakati oleh para ulama sejarah kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail, dari Ismail Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam, maka tidak ada riwayat yang sahih. Kemudian Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah membawa fasal yang baru, faslun wiladatu Rasulillahi Shallallahu alaihi wasallam wa yaitu tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentang disusuinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah zani Allah yakum para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari pernikahan Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib yang menikah dengan Aminah binti Wahbin ya. Kalau yang Abdullah dan Aminah ini ya, kalau kita urutkan nasabnya akan bertemu pada kilab ya. Karena Abdullah namanya ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Adapun Aminah ibu Nabi saw, namanya Aminah bintu Wahbin ya. Bintu Abdi Manaf bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Jadi ketemunya di di Kilab. Sementara Kusai dan Zuhrah adalah dua bersaudara. Kusai dan Zuhrah dua bersaudara. Dari Kusai maka lahirlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Zuhrah lahirlah Aminah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Kusai lahirlah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah. Dari uh, Zuhrah lahirlah ibu Nabi Aminah bintu Wahbin. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang perincian bagaimana pernikahan antara ya, Abdullah dan Aminah, maka riwayat-riwayat tersebut kebanyakan riwayat-riwayat yang lemah. Intinya terjadi pernikahan antara ayah Nabi Abdullah dengan ibunya Aminah. Saya akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang lemah yang sering disampaikan oleh sebagian penulis sejarah atau disampaikan oleh sebagian penulis-penulis. Seperti kisah dusta yang disebutkan yang diriwayatkan oleh para pendusta, perawi-perawi pendusta yang ingin ya menanamkan tentang masalah cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya ada seorang pezina. Ya. Dalam riwayat yang lain ada seorang wanita mustabdiah. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang wanita dukun. Dan ada riwayat yang keempat menyebutkan ada seorang wanita istri kedua Abdullah. Jadi intinya ada seorang wanita yang ingin mengajak Abdullah untuk berhubungan. Wanita ini diperselisihkan oleh riwayat-riwayat dusta tadi. Ada yang mengatakan wanita tersebut adalah pezina. Jadi mengajak siapa namanya? Abdullah untuk berzina. Yang kedua wanita mustabdiah. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwasanya di antara pernikahan orang-orang Arab jahiliyah adalah pernikahan wanita mustabdiah, yaitu seorang lelaki suami mengirimkan istrinya untuk berhubungan dengan lelaki yang nasabnya tinggi atau lelaki yang mulia. Supaya dia mendapatkan anak yang mulia dari keturunan orang yang mulia. Jadi intinya ada seorang wanita dikirim oleh suaminya ke Abdullah karena Abdullah nasabnya tinggi untuk berhubungan dengan Abdullah. Riwayat yang lain menyebutkan wanita tersebut yang mengajak Abdullah untuk berhubungan adalah seorang kahina, seorang wanita dukun. Riwayat yang lain mengatakan, riwayat yang keempat mengatakan wanita tersebut adalah ya istri kedua Abdullah. Akhirnya Abdullah, ayah Nabi SAW pun pergi, pergi menuju Aminah. Kemudian berhubungan dengan Aminah bintu Wah bin ibu Nabi SAW. Dari hubungan tersebut lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah balik menemui wanita tadi yang ngajak berhubungan. Tatkala Abdullah ingin berhubungan dengan wanita tadi, maka wanita tadi tamtani, dia menolak, tidak mau. Ditanya, kenapa engkau tidak mau berhubungan? Tadi kan kamu yang ngajak. Kata dia, sebelum kau pergi tadi, saya melihat cahaya di wajahmu. Sekarang cahaya itu telah lenyap. Para orang sebagian ini riwayat dusta. Sebagian mereka menjadikan dalil ini bahwasanya itulah cahaya yang kemudian akan menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah masuk dalam rahim siapa? Aminah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara riwayat dusta yang uh, disebutkan oleh para pendusta dan kita tentunya para ahli sejarah menyebutkan boleh kita menyebutkan dalam masalah sirah Nabi Alaihi sallallahu Wasallam riwayat-riwayat yang lemah. Namun tidak boleh sampai derajat dusta. Karena Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, Man kathaba alaya muta'ammidan, falyatabawa maka ahduhu minan nar. Kata Nabi Alaihi barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempatnya di neraka jahanam. Tidak boleh kita meriwayatkan riwayat yang dusta. Adapun riwayat lemah, Ya, yang boleh diriwayatkan dalam sejarah Nabi adalah riwayat-riwayat yang lemah namun tidak syadidul dhaaf, tidak terlalu lemah. Terutama riwayat-riwayat tersebut jika tidak berkaitan dengan hukum dan tidak berkaitan dengan akidah. Ikhwani fillah sanallahu ayyakum, tidak diragukan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam dua ayat bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nurun wa kitabun mubin, cahaya dan kitab yang jelas itu Al-Qur'an. Banyak kaum salaf, para salaf menafsirkan nur di sini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah menamakan nabi dengan nur. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira." Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai orang yang bersaksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi biiznihi dan sebagai dai yang menyeru ke jalan Allah dengan izin Allah. Wasirajan munira dan lampu yang bercahaya. Nabi SAW disifati oleh Allah dengan cahaya. Akan tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud cahaya di sini bukanlah badan Nabi mengeluarkan cahaya, sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang. Maksud cahaya di sini adalah cahaya petunjuk. Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah memberi penerangan ya dari dunia yang tadinya gelap di, gelap gulita di dalam kesesatan ya dalam kerusakan maka dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka teranglah dunia tersebut berisi dengan cahaya kebenaran. Bukan tubuh Nabi Alaihi Wasallam bercahaya sebagaimana persangkaan sebagian orang. Bahkan mereka meriwayatkan hadis-hadis yang dusta seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan pernah bersabda, "Kuntu nuran ya Jabir." Saya dulu cahaya wahai Jabir. Sebelum diciptakannya alam semesta atau sebelum diciptakannya, diciptakannya Nabi Adam berapa belas ribu tahun yang lalu saya sudah ada dalam bentuk apa? Cahaya. Ada hadis palsu juga yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi dari cahaya Allah Subhanahu wa taala lebih dusta lagi. Ini lebih dusta lagi, ya. Dan ini Hadis-hadis palsu seperti ini mengantarkan orang berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terkadang mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada derajat yang tidak seharusnya. Kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Nabi adalah orang yang paling harus kita cintai daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada seluruh umat manusia. Akan tetapi kita tidak boleh mengangkat derajat Nabi sampai pada derajat ketuhanan atau yang menyamai ketuhanan. Ya, lebih daripada itu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tutruni, Kama atratin nasara bin Maryam, innamana abdun, fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sungguhnya aku adalah seorang hamba, katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya cahaya. Kenapa? Karena cahaya matahari kalah dengan lampunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada bayangannya. Ini ini juga dusta, tidak benar. Tidak benar. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita harus mendahulukan Nabi dari segalanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuha ilaihi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat kata Allah dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, Ana basyarum mislukum. Saya adalah manusia seperti kalian. Sampai Rasulullah menyebutkan mislukum, misliyah. Saya manusia. Rasulullah tidak mengatakan Allah tidak menyuruh Nabi hanya mengatakan saya manusia. Tidak cukup. Bahkan mislukum ada penekanan. Saya manusia seperti kalian. Hanya saja yuha ilaiya. Aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita lihat Nabi SAW sama seperti yang lain. Nabi SAW tubuhnya terbuat dari ya ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah luka keluar darah, bukan keluar cahaya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana manusia yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, Rasulullah Alaihi Wasallam makan, Rasulullah Alaihi Wasallam minum, Rasulullah Alaihi Wasallam buang air, Rasulullah Alaihi Sallallahu Wasallam berhubungan dengan istri-istrinya. Ya. Rasulullah Wasallam dikubur sebagaimana manusia yang lain. Jangan sampai ada yang mengatakan Rasulullah Alaihi Wasallam cahaya dan saya lihat cahaya keluar dari kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap berlebih-lebihan, ya yang tidak seharusnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya manusia di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Adam Alaihissalam. Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam, yaumal qiyamati wala fakhar." Aku adalah pemimpin keturunan anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Adam Alaihissalam diciptakan dari apa? Diciptakan dari tanah. Ya. Inna mathala Isa Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kata Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Nabi Isa sama seperti Nabi Adam diciptakan dari tanah kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah ya, air mani dalam rahim. Di situ Allah menyebutkan sungguh kami telah menciptakan manusia. Dan dalam bahasa Arab kaidah seperti al-insan ada alif lamnya dalam kaidah usul fikih memberi faedah keumuman yang artinya sungguh kami telah menciptakan seluruh manusia dari nutfah dari air mani yang kami letakkan dalam rahim. Kita tanya apakah Nabi SAW manusia atau bukan? Rasulullah SAW termasuk dalam keumuman manusia. Buktinya Rasulullah SAW dilahirkan dari buah hubungan antara Abdullah dan Aminah. Bukan cahaya sebagaimana yang dikatakan oleh orang. Ya. Bahkan yang lebih parah dikatakan cahaya dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa sampai pada derajat kesyirikan. Menyatakan bahwasanya Nabi SAW adalah bagian daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang ini kita khawatirkan. Ikhwani fillah, Allah wa ayyakum. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang penciptaan malaikat dan jin dan manusia. Kata Nabi SAW, Khuliqatil malaikatu min nur. Bahwasanya malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqat syaitan min mariji min nar. Dan syaitan diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi SAW, adapun Adam alaihissalam diciptakan dari sebagaimana yang telah disifatkan bagi kalian. Itu diciptakan dari tanah. Sebagaimana kita tahu. Dan Nabi SAW keturunan Adam. Oleh karenanya Nabi SAW pernah berkata, Kullukum min Adam. Kalian seluruhnya dari Adam. Wa Adam min turab dan Adam dari tanah. Jadi Nabi tidak diciptakan dari cahaya sama sekali. Nabi SAW tidak pernah menjelaskan. Dalam satu hadis pun. bahwasanya beliau tercipta dari cahaya. Beliau tidak pernah mengatakan saya telah meningkat derajat saya pada derajat malaikat. Tidak pernah. Oleh karena dulu orang-orang musyrikin, mereka mengingkari para nabi. Mereka mengatakan, kenapa Allah tidak turunkan malaikat? Kok Allah turunkan orang-orang seperti kami? Kok Allah turunkan Rasul Allah manusia seperti kita? Orang-orang musyrikin dahulu ingin diturunkan malaikat. Kalau Nabi keluar cahaya, maka semua orang musyrikin akan langsung beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada ujian kalau begitu. Kalau Nabi bercahaya sebagaimana malaikat, maka tidak ada ujian bagi orang-orang. Semua orang akan beriman. Yang kenyataan yang terjadi, maka ma malah mereka mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah abadikan kata mereka, Mali hadar Rasul, yakulu ta'ama wa yamshi fil aswa, fil aswaq. Ini Rasul macam apa ini? Kok ada Rasul yang makan makanan dan berjalan di pasar? Mereka mencela Nabi Alaihi Wasallam. Kata mereka, kami mau Nabi dari malaikat. Yang terbuat dari cahaya. Kalau seandainya Rasulullah Wasallam terbuat dari cahaya, tentunya orang-orang semua akan beriman kepada Allah. Akan tapi kenyataannya mereka menghina Nabi. Bahkan tatkala Nabi sujud di Ka'bah, datanglah salah seorang dari orang-orang kafir Quraisy yang kemudian mengambil salal jazur, mengambil isi perut onta, kemudian diletakkan di atas leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Ya. Kalau ada cahaya mungkin dia sudah tidak berani atau segan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwani fillah zanillahu iyakum meskipun Nabi adalah orang yang paling kita cintai, bahkan tidak mungkin sempurna iman kita kecuali menjadikan Nabi adalah orang yang paling kita cintai, namun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh sebagian orang tidak ada bayangannya cahaya matahari mantul, ini tidak benar. Buktinya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jamarat, para sahabat mengambil kain untuk meneduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kepanasan. Tidak ada cahaya kemudian memantulkan cahaya matahari. Rasulullah SAW bertuduh di bawah pohon. Ya, ya karena ada kepanasan. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari, maka tatkala Nabi akan sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kaki Aisyah agar kaki Aisyah yang tadinya dijulurkan maka dilipat supaya ada tempat buat sujud. Karena rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil. Oleh karenanya hanya bisa cukup dikuburkan buat tiga orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar. Tatkala Umar dikuburkan, Aisyah keluar, tidak cukup tempatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Dahulu di lampu-lampu rumah-rumah tidak ada lampunya. Makanya saya tidak menarik kaki saya, tidak saya, meli, saya tidak saya lipat kaki saya kecuali setelah disentuh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Nabi bercahaya, tidak perlu tunggu sentuhan. Oh, Rasulullah sudah mau sudah ada lampu di rumah. Ini intinya ikhwani fillah Allah yakum. Ini ingin saya sampaikan bahwasanya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi bentuk mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah dengan sikap berlebih-lebihan kepada beliau. Akan tapi dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan menjalankan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solat berjamaah di masjid, ya, ya. menjalankan sunnah Nabi, itulah yang menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Adapun berlebih-lebihan dengan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian-pujian yang berlebihan yang mengatakan Nabi mengetahui ilmu gaib, yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta karena Nabi. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak dalam hadis palsu dikatakan Allah berfirman kalau bukan karena engkau wahai Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta hadis palsu dan dilarang kita menyebarkan hadis-hadis seperti ini kecuali dengan menjelaskan kebatilannya. Karena barang siapa yang menjelaskan hadis-hadis palsu terancam dengan barang siapa yang menyebarkan hadis-hadis palsu terancam dengan sabda Nabi saw tadi siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang berlebih-lebihan kepada Nabi sampai di antara bait yang sering dibaca oleh sebagian kaum muslimin terutama tatkala ada acara-acara ya kenduren atau yang lainnya. Bait yang ditulis oleh Al-Busiri yang dikenal dengan bait Al-Burdah. Dia berkata dalam bait Al-Burdah tersebut, "Wa inna min judika adunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Kata dia di antara kebaikanmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhi wal qalami, yaitu ilmu lauhil mahfuz. Ini sikap yang berlebih-lebihan. Sampai-sampai sebagian ulama kalau tidak salah Syaukani atau Sanani tatkala menyampaikan atau eh, Ibnu Rajab tatkala menyampaikan bait ini dia mengatakan Ma taraka syai'an. Penyair ini tidak menyisakan sesuatu pun untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dunia dan akhirat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam terus yang dari Allah yang mana kalau begitu? Kemudian di antara ilmu Nabi ilmu lauhi wal qalam, ilmu gaib. Ini tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti ilmu gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tahu ilmu gaib dia tidak akan kalah dalam peperangan. Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani yasu. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad, kalau saya mengetahui ilmu gaib, maka saya akan perbanyak perbuatan kebaikan dan saya tidak akan ditimpa dengan keburukan sama sekali ya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa hadis-hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kelahiran Nabi yang disebutkan bahwasanya Nabi berasal dari cahaya dan riwayat-riwayat itu seluruhnya adalah riwayat-riwayat yang dusta, ya, atau riwayat-riwayat yang lemah. Yang benar Nabi SAW adalah manusia biasa seperti kita, akan tapi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi mujizat sebagai bukti Nabi adalah seorang Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Abdullah ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggal di kota Madinah di paman-pamannya. Kita tahu bahwasanya ya Abdul Muttalib ya, asalnya tinggal di kota Madinah sebagaimana kemarin kita sampaikan. Hashim ya, pergi ke Madinah kemudian menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar, kemudian lahirlah Abdul Muttalib, Syaibatul Hamd. Oleh karenanya ada keluarga Nabi yang di kota Madinah, akhwal beliau. Oleh karenanya ayah Nabi saw disebutkan dalam beberapa riwayat meninggal di kota Madinah. Ada yang menyebutkan bahwasanya Abdullah diutus oleh Abdul Muttalib untuk berdagang di negeri Syam. Kemudian tatkala pulang kota Mekah dia mampir ke kota Madinah karena negeri Syam di di utara sementara kota Mekah di selatan. Jadi satu jalur. Jadi kalau Abdullah pulang menuju kota Mekah mesti melewati kota Madinah. Tatkala dia sampai di kota Madinah maka dia pun sakit parah kemudian meninggal dunia. Para ulama khilaf kapan meninggalnya Abdullah ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur beberapa bulan, ataukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, masih dalam janin, dalam perut ibunya? Wallahu alam bisawab, ya kebanyakan ahli sejarah menyatakan bahwasanya Abdullah meninggal, ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Oleh karenanya ini adalah bentuk keyatiman yang paling puncak Sampai-sampai Al-Hafidh Ibn Kathir berkata, وَهَذَا أَبْلَغُ الْيُتْمِ وَأَعْلَى مَرَاتِبِهِ Ini adalah puncak keyatiman yang paling tinggi dan yang paling martabat yang paling tinggi. Ada ada orang yang yatim, ya, yatim piatu belakangan. Tatkala dia lahir masih ada ayah dan ibunya, masih merasakan naungan ayahnya, masih merasakan ya ya kehangatan sentuhan ayahnya. Baru kemudian ayah dan ibunya meninggal. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir kemudian dalam keadaan kondisi sudah tidak berayah. Jadi ini pendapat para ulama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidika yatiman fa'awa." Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah menaungimu? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tentang sifat kehamilan Aminah, ibu Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Mengenai hal ini juga banyak hikayat-hikayat dan riwayat-riwayat yang lemah tentang kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang ya, sikap-sikap yang menunjukkan agungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya <clears throat> riwayat-riwayat yang menyebutkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan terduduk bahkan bertelekan kedua tangannya sementara matanya melihat ke langit. Ini hadisnya juga lemah. Rasulullah SAW lahir biasa. Adapun riwayat yang menyebut Rasulullah SAW lahir dalam keadaan duduk kemudian bertelekan kedua tangannya melihat ke langit, ini hadisnya lemah. Demikian juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan sudah disunat. Ini pun hadisnya lemah. Atau Rasulullah SAW lahir dalam keadaan disunat oleh malaikat Jibril. Ini pun hadisnya lemah. Kemudian di antara hadis-hadis yang lemah juga menyebutkan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW dilahirkan, maka sebagian patung-patung yang ada di Mekah terbalik, terjungkir balik, jatuh. Tatkala keluar Nabi SAW dari perut ibunya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi dilahirkan, maka istana Kisra bergoyang karena lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat juga yang menyebutkan bahwasanya tatkala Nabi SAW dilahirkan, maka apinya orang-orang majusi redup, tidak menyala terang. Ini juga riwayat yang lemah. Di antaranya juga bahwasanya di di Majusi juga ya bahwasanya eh, serambi-serambi eh, kerajaan yang ada di Majusi jatuh dan runtuh karena kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruh riwayat-riwayat yang yang lemah akan tapi disebutkan dalam buku-buku sejarah. Dan ini tidak tidak berkaitan dengan akidah sehingga para ulama Ya, bermudah-mudah menyebutkan riwayat-riwayat ini, riwayat-riwayat yang lemah selama tidak berkaitan dengan masalah hukum dan tidak berkaitan dengan masalah akidah. Ada riwayat yang derajatnya hasan, ya karena riwayat-riwayat lemah akan tapi banyak jalurnya sehingga meningkat pada derajat hasan, yaitu tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir, ya. Maka Aminah melihat cahaya yang keluar dari Aminah kemudian menerangi istana-istana di negeri Syam. Ini riwayat riwayat ini hasan derajatnya, ya. Bahwasanya ada cahaya yang keluar dari ya, dari Aminah, dilihat oleh Aminah. Wallah alam apa sekedar penglihatan Aminah atau benar ada cahaya yang keluar, ya. Jadi ini merupakan salah satu tanda kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi seorang yang akan yang mulia. Akan tapi jangan dijadikan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercahaya sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Karena kalau cahaya Nabi sampai di negeri Syam, maka kapan saja Nabi berdiri, maka cahayanya akan sampai negeri Syam. Tentunya ini tidak tidak ada. Dan tidak diriwayatkan sama sekali dalam hadis, bahkan hadis yang palsu. Tatkala di malam hari para sahabat mencari cahaya di belakang Nabi, tidak ada. Karena Nabi SAW, ya manusia biasa. Ya. Rasulullah SAW juga butuh dengan lampu, sebagaimana yang lainnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kapan dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Fusul menyebutkan, Wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal itsnain. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin dan ini kesepakatan para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin karena ada hadis yang menyebutkan akan hal itu. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa hari Senin maka ditanya kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yaumun Wulid fihi wa unzila alayya fihi. Pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin aku diangkat menjadi nabi. Sehingga aku berpuasa pada pada hari Senin. Adapun tanggalnya diperselisihkan oleh para ulama. Timbul perbedaan yang para ulama yang kuat tentang kapan lahirnya tanggal tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Inilah pendapat yang dipilih oleh Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul. Demikian juga dipilih oleh Abi Mi'syar As-Sindi dan ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Dan ini pendapat Al-Waqidi. Dalam kitab sirahnya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebagaimana kata Ibn Kathir. Wakila thaminuhu. Wakila ashiruhu. Wakila lithintai ashrata minhu. Ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal. Dan itu adalah pendapat Ibnu Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Nabi SAW lahir pada bulan Ramadhan. Intinya, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalil yang tegas bahwasanya Nabi dilahirkan pada tanggal tertentu. Yang ada Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Ya. Dilahirkan pada hari hari Senin. Adapun tanggalnya dikhilafkan oleh para ulama. Kenapa? Karena para ulama tidak terlalu perhatian dengan tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada ibadah tertentu yang terkait dengan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita perhatikan. Bahkan dalam banyak riwayat menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya sekedar masukan bagi para hadirin, para jemaah umrah, bahwasanya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan merayakan hari lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan bahwasanya acara tersebut, perayaan tersebut kurang tepat karena tidak jelas kapan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan tanggal 12 ribu Awal, ya, kita bilang justru riwayat-riwayat menunjukkan Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 ribu Awal. Justru kita bersedih tatkala Rasulullah SAW meninggal bukan bergembira. Kemudian kalau kita perhatikan perayaan-perayaan kaum muslimin, perayaan kaum muslimin cuma dua. Perayaan yang benar-benar perayaan, yaitu ada acara makan dan minum, kemudian bersenang-senang, itu cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang lainnya tidak ada. Yang lainnya adalah berpuasa, beribadat murni. Contohnya seperti hari Ashura. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Fasomahu Musa syukronillah. Maka Nabi Musa pun berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan diikuti oleh kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan Yaum Ashura dengan berpuasa. Contohnya lagi seperti Rasulullah SAW tatkala ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Rasulullah SAW mengatakan, Yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Pada hari tersebut aku dilahirkan dan pada hari tersebut aku dibagi aku dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat menjadi nabi. Lihat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalaupun mau merayakan hari kelahirannya, maka sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpuasa bukan dengan bersenang-senang. Dan berpuasa tiap minggu, tiap hari, hari Senin. Bukan tunggu tiap tahun. Karena sebagian orang berdalil kita boleh merayakan acara-acara seperti ini. Nabi sendiri merayakan dengan berpuasa pada hari Senin. Kita bilang, kalau gitu ikuti sunnah Nabi. Berpuasalah setiap hari Senin. Karena kalau kemudian dipindahkan tiap tahun dengan acara makan-makan dan ya senang-senang, maka terkadang mubazir ya kita katakan kalau gitu rayakan pula hari di mana Nabi diangkat menjadi Nabi. Karena Nabi mengandengkan dalam hadis tersebut. Kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Nabi, karena hari itu saya dilahirkan dan hari itu saya diangkat menjadi Nabi. Ya. Kemudian ikhwani fillah zani Allah yakum. Kalau kita buka seperti ini, mengadakan acara perayaan, ya. Terlalu banyak perayaan yang harus kita rayakan hari kelahiran Nabi, hari kelahiran Abu Bakar, hari kelahiran Umar, semuanya pahlawan Islam. Hari diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi, hari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Ya. Kemudian ada namanya hari sedih tatkala istri beliau meninggal. Ada namanya hari perang Badar harus dirayakan, hari perang Uhud harus dirayakan, hari perang Tabuk, hari perang Mu'tah, ya. Hari Fatu Makkah, terlalu banyak kalau kita mau membuka acara seperti ini. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW melihat sebagian orang merayakan perayaan. Maka Rasulullah SAW tegur. Islam Allah telah menggantikan perayaan ini dengan dua perayaan. Idul Fitri dan Idul apa? Idul Adha. Itu pun perayaan-perayaan tersebut dibuka dengan ibadah. Sholat dulu baru kemudian acara makan dan minum. Sholat dulu. Oleh karenanya sebagian kaum muslimin tersibukan dengan acara-acara seperti ini. Sementara mereka lupa dari bagaimana mencintai Nabi yang sebenarnya. Sejarah Nabi tidak mereka pelajari dengan baik. Sunnah-sunnah Nabi tidak mereka kerjakan dengan baik. Sehingga akhirnya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka senang dengan acara seperti ini. Yang pelaku maksiat, yang suka main judi, yang suka minum bir, yang semua datang acara seperti ini. Mereka menemukan ada alternatif untuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi. Kalau diajak sholat ke masjid, nggak mau. Sholat berjamaah nggak mau. Bayar zakat, ya. menjaga pandangan, ini semua sunnah Nabi. Jangan bermaksiat tapi kalau acara seperti ini ramai. Oleh karenanya di antara para ulama yang membolehkan maulid, kita bilang ada sebagian ulama membolehkan maulid. Itu pun yang membolehkan maulid, mereka membatasi tidak se, se, se, sembarangan menjalankan maulid. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar, baik Ibnu Hajar Al-Asqalani maupun Ibnu Hajar Al-Haitami dari ulama Syafi'iyah. Mereka berdua ini membolehkan maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan tapi dengan batasan-batasan. Meskipun sebagian ulama ya tidak membolehkan maulid dan saya lebih condong pada pendapat tadi, tidak dibolehkan maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena dalil-dalil tadi yang telah saya sebutkan. Di antaranya juga bentuk tasyabuh, mengikuti tata cara ibadah orang-orang Nasrani yang mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa dan kita tidak mau mengikuti ya bertasyabuh dengan mereka. Namun saya katakan ada sebagian ulama membolehkan. Namun yang membolehkan tersebut juga tidak membolehkan secara bebas. Mereka mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan dalam acara maulid. Di antaranya seperti yang diingkari oleh pendiri uh, organisasi NU, Hashim Rifai. Dalam kitabnya dia menyebutkan tentang perkara-perkara yang harus diperingatkan tentang kemungkaran-kemungkaran dalam maulid Nabi. Dia membolehkan maulid tapi dia mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam maulid Nabi. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang dia sebut, Pertama, bercampurnya laki-laki perempuan. Ikhtilat laki-laki perempuan. Yang kedua, musik-musikan yang dia lihat. Kemudian tabzir, mubazir. Ini di antara perkara-perkara yang diingkari oleh beliau. Padahal beliau memulihkan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya ikhwan, ya, kalaupun ada sebagian orang yang melakukan maulid Nabi, maka jangan sampai dicampur dengan kemungkaran-kemungkaran seperti tadi bercampur laki perempuan, kemudian mutar musik di di masjid. Ada yang sampai joget-joget. Saya lihat sendiri ada yang joget-joget. Bahkan ada yang khurafat meyakini Nabi ikut hadir sehingga ada acara berdiri menyambut kedatangan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam acara Maulid Nabi. Kalaupun kita toleransi dengan orang yang merayakan Maulid Nabi, kita bilang lakukanlah dengan yang diberi petunjuk oleh para ulama. Buka buku sejarah tentang Nabi, baca, tidak jadi masalah. Menurut ulama yang bolehkan terbatas, bukan acara kemudian sebagian disebut oleh para ulama membolehkan baca sirah Nabi SAW, puji Nabi dengan pujian yang dibolehkan, kemudian berbuyar Bukan kemudian malah mengadakan acara ya macam-macam ya kemudian sampai larut malam begitu subuhnya tidak ada yang sholat subuh berjamaah ini kenyataan yang kita lihat yang menyedihkan bahkan sampai buat petasan mercon ya ini ini model perayaan seperti apa seperti ini perayaan saya katakan dalam Islam cuma dua Idul Adha dan Idul Fitri. Itu pun dibuka dengan sholat. Dibuka dengan sholat dan diisi dengan takbir. Ya, senang ada makan dan minum tetapi diisi dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan diisi dengan kemungkaran-kemungkaran sebagaimana yang kita lihat sekarang yang sangat menyedihkan. Ikhwani fillah Allah ya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa di kota Taif untuk disusu oleh Halimah As-Sa'diyah. Para ulama sejarah menyebutkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka ibunya Aminah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar tiga hari atau tujuh hari. Kemudian hadonahnya yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Kemudian setelah itu Nabi SAW disusui oleh Suwaibah. Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Karena tahu Nabi SAW adalah keponakannya siapa? Abu Lahab. Dan di antara cerita yang menarik yang supaya saya tidak terlupakan ya. Cerita tentang kisah seorang Yahudi ya, disebutkan dalam kalau tidak salah Al-Mustadrak Al-Hakim ya. Kisah seorang Yahudi yang mengecek kelahiran Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebut-sebut oleh pendeta-pendeta Yahudi. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka tinggal di kota Madinah? Karena mereka menanti-nanti kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu akan ada Nabi setelah Nabi Musa Alaihissalam. Nabi yang akan mendatangkan kejayaan. Mereka tahu akan hal itu. Nabi terakhir. Oleh karena tatkala Allah mengutus Nabi Isa, mereka tolak. Ini Nabi, repot Nabi Isa. Tidak bisa mengalahkan Romawi, maka bahkan malah disalib tidak punya kekuatan, maka mereka tidak ridho dengan Nabi Isa. Mereka menanti Nabi yang akan menguasai alam semesta. Dan mereka tahu bahwa si Nabi terakhir akan muncul di sebuah jazirah Arab yang di situ banyak kormanya. Sehingga banyaklah orang-orang Yahudi yang berhijrah ya ya merantau ke kota Madinah dan mereka tinggal di kota Madinah. Dan sering mereka menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Di antara ajaran-ajaran mereka, mereka menyebutkan akan lahir seorang nabi di tempat ini. Dan mereka menyangka bahwa yang akan lahir dari tempat itu adalah orang Yahudi, seorang nabi dari Yahudi. Sampai suatu saat mereka mengatakan hari ini, mereka katakan hari ini dilahirkan seorang nabi. Maka datanglah seorang Yahudi mengecek apakah ada orang Yahudi yang melahirkan pada hari ini, ternyata tidak ada. Aduh repot, kok tidak ada orang Yahudi yang melahirkan pada hari ini? Akhirnya disebutkan ada sebuah keluarga dari Quraisy yang melahirkan seorang anak pada hari ini. Ternyata ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun menemui keluarga Nabi SAW. Kemudian dia mengecek melihat Nabi SAW. Ternyata di belakang Nabi SAW ada tanda kenabian. Semacam tai lalat besar yang di situ ada rambutnya. Tatkala dia melihat ternyata ada tanda kenabian, maka dia pun pingsan orang Yahudi ini. Pingsan kenapa? Karena saking jengkelnya, <laughs> saking hasadnya. Ternyata nabinya bukan dari orang Yahudi. Wa yastaftihuna 'ala kafaru Orang-orang Yahudi dahulu sering mengatakan kepada orang-orang Ansor tatkala orang-orang Ansor masih dalam keadaan musyrik. Nanti kalau turun nabi kami, kami akan hancurkan kalian, kami akan kalahkan kalian. Begitu diutus nabi dari orang Arab, maka mereka pun kafir kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini diantara cerita yang sebagian ulama mensahihkan riwayat ini, sebagian ulama melemahkan riwayat riwayat ini. Intinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah dilahirkan maka di disusui oleh ibunya Aminah tiga hari atau tujuh hari. Kemudian setelah itu disusui oleh Suwaibah, ya budaknya Abu Lahab, paman Nabi saw beberapa hari. Oleh karenanya Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, Ardoatni wa Aba Salamah Suwaibah. Saya dan Abu Salamah pernah disusui oleh Suwaibah. Sehingga Nabi dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuan. Kemudian setelah itu, Nabi SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ini jelas riwayat ini jelas sahih. Akan dari perincian tentang bagaimana proses pengambilan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Halimah Sa'diyah, riwayat-riwayat tersebut kebanyakannya lemah. Akan tapi disebutkan oleh para ahli sejarah karena tidak berkaitan dengan hukum dan akidah. Disebutkan bahwasanya kebiasaan orang-orang yang tinggal di pedalaman di Badui, mereka di antara kerjaan mereka, mereka mencari anak-anak kota untuk disusui. Dan kebiasaan orang-orang kota untuk menitipkan anak-anak mereka di daerah pedalaman agar bisa tumbuh dengan sehat dan segar dengan udara yang bersih. Oleh karena tatkala lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah banyak wanita ya dari dari Taif diantaranya ya, kemudian mencari anak-anak yang mau disusui. Sekelompok wanita diantaranya ada Halimah As-Sa'diyah. Maka masing-masing teman dari Halimah sudah mendapatkan anak yang akan dia bawa pulang dan akan digaji dia. Dapat kerjaan. Akan tapi tatkala ditawarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, tidak ada yang mau. Kenapa? Karena diketahui nabi adalah anak yatim. Anak yatim biasanya miskin. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau ngambil siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anak teman-temannya sudah ngambil anak kecuali tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimah tadinya tidak mau ngambil. Dia ingin pulang balik ke Taif dalam keadaan tangan kosong, tidak ada kerjaan yang dia bawa. Akan tapi dia bilang saya harus bawa, bawa pulang seorang anak. Akhirnya dia pun dengan berat hati mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibawa ke kota Taif ya ya ada tempat yang lebih dalam lebih jauh lagi yang sampai sekarang masih dikenal dengan ya Hayu Bani Saat yaitu kampungnya Bani Saat sampai sekarang masih ada disitulah dirawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama dua tahun atau empat tahun ya oleh Halimah As-Sa'diyah kemudian Halimah As-Sa'diyah disebut dalam riwayat-riwayat yang lemah bahwasanya terjadi banyak keberkahan tatkala dia merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah dua tahun datang ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia tolak. Dia ingin agar Nabi tetap bersama dia karena begitu banyak keberkahan yang dilihat oleh Halimah As-Sa'diyah. Para ulama menyebutkan ini diantara faedah tatkala anak-anak dirawat di tempat-tempat pedalaman. Di antaranya yang pertama dirawat di tempat-tempat yang bersih jauh dari polusi. Ya. Karena di kota kebanyakan polusi, apalagi di Mekah tatkala itu. Mekah adalah pusat perdagangan. Banyak orang yang datang dari tempat-tempat luar datang menuju ke Mekah. Sehingga terkadang membawa penyakit, ya kemudian mengotori udara di kota Mekah. Sehingga mereka ingin agar anak-anak mereka dirawat di daerah, daerah pedalaman. Karena daerah pedalaman lebih bersih, kemudian tanah lapang, hawa yang segar, ya. Dan ini sangat membantu dalam pertumbuhan sang anak. Sehingga Nabi SAW dibawa oleh Halimah Sa'diyah bahkan disusui selama dua tahun. Kemudian di antara para ulama menyebutkan di antara kenapa anak-anak hendaknya dirawat tatkala masih kecil di daerah pedalaman karena bahasa Arab ini lebih terjaga tatkala di daerah pedalaman. Berbeda dengan daerah kota yang situ bercampur dengan berbagai macam orang. Banyak orang luar yang datang ke Mekah Ya banyak orang yang dari orang ajam atau orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga bahasa terkadang tercampur. Berbeda tatkala dirawat di pedalaman dan ini kebiasaan ya para sahabat dan juga kebiasaan orang-orang setelah mereka. Bahkan sampai disebutkan dalam sejarah Abdul Malik ya, Abdul Malik bin Marwan menyesal dia mengatakan adarra hubbul walad. Ya. Kami telah dicelakakan dengan kecintaan terlalu cinta kepada anak. Kenapa? Karena anak beliau yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik sering bahasa Arabnya salah. Sering bahasa Arabnya apa? Salah. Kalau kita nggak pernah salah karena nggak pernah bahasa Arab. <laughs> Dia sering bahasa Arab dan salah. Adapun Sulaiman ya, dan teman saudara-saudaranya sejak kecil dirawat di pedalaman sehingga bahasa Arabnya bagus. Adapun Al-Walid bin Abdul Malik dirawat di rumahnya sehingga akhirnya bahasa Arabnya suka keliru. Dia disebutkan juga bahwasanya Imam Syafi'i pun demikian menghabiskan sebagian masa waktunya daerah pedalaman agar bisa memiliki bahasa Arab yang yang kuat. Ya. Sebagaimana kita pula kalau kita punya anak dan ingin bisa memiliki bahasa Jawa yang jempol, taruh di pedalaman. Jangan taruh di kota, ini nggak bisa bahasa Jawa. Atau ingin anaknya bisa bahasa Bugis yang bahasa Bugis yang benar-benar teratur dan rapi dan indah, letakkan daerah pedalaman. Kata nah, kalau di kota nggak bisa bahasa bahasa Bugis, nggak bisa bahasa Jawa. Demikianlah juga dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ikhwan ini sekedar ingin saya sampaikan terakhir sebelum kita tutup pengajian kita itu bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting. Lihat bagaimana para ulama memperhatikan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa agama, bahasa yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Barang siapa yang tidak ngerti bahasa Arab tidak mungkin dia bisa paham Al-Qur'an dengan Sunnah dengan baik, tidak mungkin. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iktidha Siratul Mustaqim beliau menyebutkan iktidha siratil mustaqim mukhalafat ashabil jahim, beliau menyebutkan bahwasanya mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada kaidah dalam bahasa Arab, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak mungkin sempurna dikerjakan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib. Tidak mungkin seorang sempurna memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mungkin dia bisa baik memahami Al-Qur'an dan Sunnah kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu juga hukumnya wajib. Paling tidak kita berusaha mengenal bahasa Arab. Yang jadi masalah, ya, tatkala kaum muslimin semakin jauh dari bahasa Arab, maka semakin jauh dari agamanya. Dan ini diketahui oleh orang-orang mustasyrikin, orang-orang orientalis, orang-orang barat sehingga mereka berusaha merubah menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Dahulu kita menulis dengan tulisan Arab, meskipun tidak bisa bahasa Arab, tapi tulisannya Arab apa namanya? Arab pegon katanya itu. Mas paling tidak ada ada ada ada ada bau Arabnya. Tetapi kemudian dihilangkan menjadikan tulisan Latin. Dan pelajari bahasa sangat berpengaruh. Seorang yang pelajari bahasa Arab, dia akan pelajari adab-adab Arab. Bagaimana hadis-hadis Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Berbeda dengan orang yang pelajari bahasa Inggris misalnya. Tidak mengapa belajar bahasa Inggris asal bisa menjaga diri. Yang jadi masalah mereka belajar bahasa Inggris kemudian melihat adab-adab kebiasaan, adat istiadat, tradisi orang-orang kafir nonton film-film yang isinya tradisi orang-orang kafir yang penuh dengan kemaksiatan dan tidak punya malu, akhirnya bangga dengan bahasa mereka dan bangga dengan beradab dengan adab mereka. Ini kenyataan yang ada. Sehingga anak-anak sekarang kenyataan kalau mempelajari bahasa Inggris meskipun bayar untuk privat bayar, orang tua akan mengeluarkan uang yang penting bisa bahasa Inggris. Tapi kalau ada les bahasa Arab gratisan pun tidak ada yang belajar. Tidak ada yang mau belajar. Karena pertimbangan memang pertimbangannya apa? Dunia. Pertimbangan dunia. Padahal belum tentu yang bisa bahasa, bahasa Arab kemudian pintar miskin. Belum tentu juga. Buktinya ada ustad-ustad juga yang apa? <laughs> Yang berduit, dan beruang. <laughs> Artinya, ya. Namun begitulah pola pemikiran ya sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Oleh karena kita hati-hati. Jadikanlah ya, kaum muslimin cinta dengan bahasa Arab karena bahasa Arab bukan sekedar suatu bahasa tapi bahasa agama yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya katakan bahwasanya di antara tidak pengertian tentang bahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, menimbulkan munculnya bid'ah-bid'ah, munculnya kesyirikan-kesyirikan, munculnya penyimpangan-penyimpangan. Contohnya seperti Ahmadiyah. Ya. Wa khatamun nabiyyin tidak tahu bahasa Arab. Khatamun nabi diartikan cincin nabi, bukan penutup para nabi. Sehingga apa? Bikin nabi baru. Contohnya Lia Aminuddin mengaku sebagai Imam Mahdi. Tidak tidak tahukah dia namanya Imam itu laki-laki? Ini namanya bodoh dalam bahasa Arab. Sehingga mengatakan saya Imam Mahdi, Imam itu laki-laki baru ada di dunia ini Imam perempuan seperti itu Imam dari Indonesia. Kenapa tidak tahu bahasa Arab? Imam Mahdi itu laki-laki. Mahdi itu nama laki-laki bukan nama perempuan. Kenapa goblok bahasa Arab? Contohnya lagi seperti seorang orang-orang sufi yang yang ekstrim yang menyatakan bahwasanya kalau kita sudah mencapai hakikat tidak perlu ibadah. Salah arti dalam Al-Qur'an. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Disangka keyakinan keyakinan. Kalau sudah yakin, nggak usah beribadah lagi. Sehingga apa? Solat iling doang. Yang penting ingat sudah solat. Padahal yakin itu artinya kematian. Kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak baca Quran dan Sunnah, bagaimana mengetahui makna yang benar? Saya bilang makanya banyak kia kerusakan-kerusakan timbul tarekat-tarekat yang ngawur yang muncul dari luar ya. Orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga mengartikan Al-Qur'an, mengartikan hadis dengan salah-salah paham. Contohnya yang ini sekedar yang seperti saya sampai, pernah saya sampaikan ya. Contohnya perkara yang ringan seperti hadis tentang dop, dop Rasulullah SAW disebut dalam dalam suatu hadis Khalid bin Walid pernah makan dop, dop itu adalah sejenis hewan semacam kadal, semacam iguana. Kalau antum pernah lihat iguana, persis top. Dari ganteng-gantengnya seperti iguana, <laughs> kemudian wajah purba seperti iguana, dan dia herbivora, dia makan rumput. Khalid bin Walid pernah makan dhab, kemudian ditawarkan kepada Nabi, Nabi tidak mau. Maka ditanya kepada Nabi, "Aharamunhu? Apakah dia haram?" Kata Nabi SAW, "Tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi." Akan tapi saya tidak tidak ada dhab di kampung saya sehingga saya tidak mau makan makan dhab. Sebagian orang Indonesia penerjemah Bulughul Maram, dia nerjemahkan dok biawa. Berarti biawa halal, harinya makan apa? <laughs> makan biawa. Sebagian orang makan biawa, biawa berdalil. Padahal biawa itu karnivora, makan ayam, makan tikus. Ini karena tidak tahu bahasa Arab. ini karenanya ikhwan bahasa Arab bukan bahasa yang sekedar kita belajar dunia tidak kita belajar bahasa Arab dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasanya penduduk surga, maka itu hadis yang yang lemah. Karena kalau hadisnya soher repot yang tidak bisa bahasa Arab bagaimana masuk surga? <laughs> hadisnya hadis yang yang lemah. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sedikit yang disampaikan, sampaikan insyaallah bisa kita lanjutkan lagi tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu alam bisawab. Saya mau tanya berkaitan dengan syafaat Nabi. Apakah Rasulullah memberikan syafaat kepada kita secara mutlak kalau kita bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, eh, ketika kami apa ziarah di sekitar Masjid Nabawi ini kami ditunjukkan ada masjid Masjid Homamah katanya ceritanya Rasulullah di situ sholat dan dinaungi oleh awan. Maka di situ disebut apa dinamakan Masjid Homamah. Apakah betul demikian? uh, mengenai apakah Nabi SAW memberikan syafaat secara mutlak. Kita bilang bahwasanya yang memberikan syafaat banyak. Oleh kan dalam satu hadis disebutkan syafaatil malaikatu wa syafaatil syafaatil mu'minun. Para malaikat memberi syafaat dan para kaum mukminin memberikan syafaat. Ya. Dalam satu hadis disebut dengan hadis jahannamiyun itu orang-orang yang masuk di neraka kemudian dikeluarkan dari neraka jahanam karena ada syafaat. Di antaranya syafaat malaikat. Di antaranya syafaat orang-orang yang beriman. Orang beriman juga bisa memberi syafaat. Kemudian wabakia syafaat Rabbil Alamin. Dan tersisa syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Allah mengeluarkan sebagian orang yang masih ya, terbakar dalam neraka jahanam, yang masih ada imannya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dimasukkan dalam, eh, kemudian dibersihkan, kemudian dimasukkan dalam dalam surga. Di antara syafaat yang paling mulia adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Nabi ada syafaat syafaat uzma. Syafaat uzma itu syafaat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah agar Allah Subhanahu wa taala segera memulai persidangan. Dan syafaat ini mencakup seluruh umat manusia. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri syafaat, baru Allah kemudian mengadakan hisab. Ada syafaat yang khusus. Ya Rasulullah SAW berikan kepada ya ahlul kabair kepada kaum muslimin ya. Barang siapa yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertauhid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat? Kata Nabi Alaihi Wasallam, Man qala la ilaha illallah khalisan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Ini isyarat bahwasanya barang siapa yang semakin bertauhid kepada Allah, maka dia pasti mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diraih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai Masjid Gomama, tentang asal muasal sejarah Masjid Gomamah, maka saya tidak tahu sejarahnya. Wallahu alam bisawab. Adapun kalau memang sejarah tersebut benar, bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa kemudian datang Gomamah atau awan atau yang lainnya, saya tidak tahu riwayat itu benar atau tidak. Toh masjid tersebut tidak memiliki keutamaan khusus kecuali hanya sekedar sejarah. Ya, tidak memiliki keutamaan khusus kecuali cuma sekedar sejarah. Tidak ada keutamaan solat di masjid tersebut. Ya. Karena masjid yang mulia di Madinah cuma Masjid Nabawi, kemudian masjid apa? Masjid Kuba. Ada mur Masjid Bani Salimah, Masjid Kiblatain, itu pun tidak ada keutamaannya, cuma sejarah saja. Diriwayatkan Nabi SAW pernah sholat duhur di situ, kemudian pada rakaat ketiga, kemudian ada perintah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke uh, eh, Ka'bah. Itu pun hanya sejarah dan tidak ada keutamaan sholat di situ. Sebagian orang malah sholat di dua kiblat. Katanya ini masjid kiblatain, maka solat ke arah utara dan solat mengarah ke selatan. Ini ngawur ini. Ini bid'ah, tidak pernah diajarkan oleh syariat. Semua masjid ini masih juga kiblatain. Masjid Madinah juga apa? Kiblat, kiblatain. Sebelum ber, dulu Nabi pertama datang bangun Kuba dan bangun apa? Masjid Nabawi dan masih menghadap ke selatan ke eh, masih menghadap ke utara ke Baitul Maqdis. Jadi seluruh masjid sebelum turunnya ayat perpindahan kiblat semuanya masjid kiblatain. Di antaranya Masjid Nabawi dan juga masjid apa? Masjid Kuba. Oleh karenanya kalau orang yang sholat di masjid kiblatain menghadap utara dan menghadap selatan, sholat juga di sini menghadap utara dan <laughs> dan selatan. Kalau dia sholat menghadap ke utara, pasti nanti ada anak kecil datang kemudian membalikkan dia ke arah ke arah selatan. Ada lagi yang bertanya? Uh, saya masih penasaran kemarin Ustaz tentang masalah waktu-waktu terlarang untuk salat. Uh, Ustaz kemarin menjelaskan bahwa waktu-waktu terlarang dalam uh, setelah salat asar dan salat subuh itu bisa saja dilakukan dengan hal-hal tertentu. Kemudian eh, ada juga ulama pernah berpendapat begini Ustaz, dalam katanya dalam kaidah usul fikih dikatakan apabila satu ibadah sunnah bertemu dua hukum, satu mengatakan sunnah, satu mengatakan larangan, maka eh, larangan yang jadi. Karena kalau sunnah eh, kita lakukan berarti kita melakukan bidah. Bagaimana ini Ustaz pandangan? Uh, eh, benar bahwasanya dalam usul fikih إذا تعارض جانب الحظر وجانب الإباحة غلب جانب الحظر kalau memang ada per, per, per, pertemuan atau perdebatan perlawanan antara sisi menghalalkan dan sisi mengharamkan, maka kita lebih hati-hati mendahulukan sisi meng, mengharamkan. Tapi ini disebutkan oleh usul ulama usul fikih dalam kaidah tarjih. Tatkala tidak mungkin dikompromikan dua hadis yang zahirnya bertentangan. Kalau tidak mungkin dikompromikan, maka berpindah kepada nasikh dan mansuh lihat apakah diketahui mana nasih dan mana mansuh. Kalau tidak mungkin lagi untuk dikompromikan, tidak diketahui tanggal nasih dan mansuhnya, maka di metode tarjih. Di antara metode tarjih, mendahulukan yang dilarang daripada yang dibolehkan. Akan tapi, dalam masalah yang kita bicarakan tentang waktu-waktu yang diharamkan, ini tidak kita tempuh dengan metode tarjih, tapi kita menempuh metode menjamakkan. Rasulullah SAW perhatikan masalah ini. Rasulullah SAW mengatakan, La solata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada larangan, tidak boleh solat setelah solat asar, tidak ada solat sunnah setelah solat asar, sampai matahari teng tenggelam. Ini satu hadis mengum, yang kita pahami dari hadis ini, seluruh solat sunnah dilarang setelah solat asar. Ada hadis yang lain, "Idza dakhala ahadukumul masjidah" eh, Uh, sebelum saya lanjutkan tentang masalah yang ditanyakan oleh Bapak, saya ingin menyampaikan satu hadis yang ditanyakan oleh Mas tadi, sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih ihtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Saya menyembunyikan doaku, menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insya'allahu man mata la yushriku billahi syai'ah. Dan syafaat ini insyaallah akan mengenai siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah. Paham? Jadi semua orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah pasti dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah kita ingin dapat syafaat, ikuti sunnah Nabi, tidak berbuat syirik, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti dapat syafaat. Dan ini sama dengan hadis Abu Hurairah tadi, "Man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, siapa orang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat?" Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah khalisan." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tidak berbuat syirik sama sama sekali. Kembali kepada pertanyaan uh, Bapak tadi, ada hadis umum yang mengatakan tidak ada solat setelah solat fardu. La solat al asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada solat sunnah apapun sampai terbit matahari setelah asar. Ada hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Iza dakhala ahadukumul masjidat, fala jenis hatta yarka rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia solat dua, dua rakaat. Hadis yang kedua ini keumannya pada setiap saat. Kata Rasulullah, Ida, kapan saja. Baik waktu yang dibolehkan maupun waktu yang terlarang. Jadi hadis yang kedua keumumannya berkaitan dengan kapan saja boleh orang sholat tahiyatul masjid. Hadis yang pertama keumumannya tidak boleh sholat apapun. Setelah pada waktu terlarang termasuk sholat tahiyatul masjid. Hadis yang kedua, boleh sholat tahiyatul masjid kapanpun termasuk waktu terlarang. Dari sini ada pertentangan di antara dua hadis ini. Bagaimana para ulama menghadapi dua hadis ini? Maka mereka tidak menempuh metode tarjih. Tapi mereka menempuh metode ya jama'. Sekarang kalau kita mau terjikan, mana yang lebih kuat? Keumuman waktu atau keumuman sholat yang terlarang? Sebagian ulama menempuh metode ya, metode menjamakkan kata mereka atau eh, eh afwan menempuh metode tarjih kata mereka, kita mengkuatkan salat tahiyatul masjid dikerjakan pada waktu-waktu terlarang karena ada dalil dari luar yang menguatkan metode tarjih ini. Di antara dalil luar yang bolehkan hal ini, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat qabla zuhur dikerjakan atau ba'diyah zuhur Rasulullah SAW kerjakan setelah asar. Kenapa Rasulullah mengerjakannya? Karena ada tamu tatkala itu. Ada waf dari mana ada tamu. Rasulullah SAW sibuk sehingga tidak sempat sholat ba'diyah zuhur kecuali setelah setelah asar. Ini menunjukkan ada sholat sunnah yang bisa dikerjakan pada waktu apa? Terlarang. Dari sini mereka mengatakan, tatkala ada dalil luar yang ini yang menguatkan bolehnya sholat sunnah yang ada, yang boleh dikerjakan setelah asar, menunjukkan berarti sholat-sholat yang ada sebabnya, ya, bisa dikerjakan meskipun pada waktu terlarang. Contohnya lagi, ada seorang sahabat yang setelah sholat subuh dia sholat lagi dua rakaat. Maka ditanya, apakah sholat subuh menjadi empat rakaat? Kata dia tidak. Dua rakaat ini adalah dua rakaat qobliyah yang belum sempat saya kerjakan. Dia kodok pada waktu-waktu terlarang. Ingat, dia kodok di waktu ter terlarang. Dari sini berarti boleh-boleh saja mengerjakan sholat sunnah pada waktu terlarang jika memang ada sebabnya. Di antaranya sholat tahiyatul masjid, di antaranya sholat istikharah, di antaranya sholat sunnah wudhu misalnya, ya, dan sholat-sholat yang lainnya, sholat janazah misalnya, ya. Ini boleh dikerjakan meskipun di waktu-waktu terlarang. Wallah alam Ada yang bertanya lagi? Oh iya, iya. Pertanyaan yang kemarin, Bagaimana orang yang sudah sholat witir, misalnya dia di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW menyunahkan kita sholat berjamaah kalau bulan Ramadan. Jadi tidak benar kalau taraweh itu bid'ah, tidak. Karena Nabi pernah sholat taraweh. Rasulullah SAW pernah sholat berjamaah kalau bulan Ramadan. Tiga malam kalau tidak salah diikuti oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berhentikan karena dikhawatirkan dianggap wajib. Tak khawatirkan ada perintah untuk mewajibkan. Kemudian tatkala zaman Abu Bakar tidak sempat Abu Bakar menghidupkan salat tarawih karena Abu Bakar di zaman Abu Bakar banyak fitnah. Di antaranya muncul Musailamah al-Kadzab yang aku sebagai nabi palsu, kemudian banyak qurra para ahli baca Quran, para hafal Quran meninggal dunia di zaman Abu Bakar. Dua tahun masa pemerintahan Abu Bakar. Di zaman Umar yang masa pemerintahannya panjang, maka beliau menghidupkan kembali sunnah tarawih. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man sallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis baginya, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Ini ada isyarat tentang pentingnya sholat berjamaah tatkala bulan bulan Ramadan. Ya. Man sholat imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia akan dicatat sholat semalam suntuk. Sekarang kita sholat bersama imam, entah 11 rakaat, entah 20 rakaat, entah 30 rakaat. Imamnya di akhir imam, imam witir. Nah, kalau kita tinggalkan imam, berarti kita tidak sholat sampai selesai bersama imam. Supaya kita mendapatkan pahala semalam suntuk, kita sholat bersama imam sampai dia selesai witir. Yang jadi pertanyaan, setelah dia witir kemudian dia bangun di tengah malam jam 2 ingin sholat lagi, boleh atau tidak? Ya, saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini. Hukumnya boleh. Para ulama sepakat boleh. Setahu saya, para ulama semua sepakat boleh seorang sholat setelah witir. Meskipun yang lebih afdol witir yang terakhir sebagaimana sabda Nabi ij'alu akhir salatikum bilail witran jadikanlah salat terakhir kalian di malam hari salat witir tapi kalau ternyata kita sudah salat witir kemudian masih ingin rindu salat maka setahu saya para ulama bolehkan cuma mereka khilaf tentang bagaimana caranya untuk salat lagi ada yang mengatakan witirnya ditutup dulu salat satu rakaat lagi supaya yang tadi genap yang ganjil menjadi genap ada pendapat yang mengatakan tidak ya tinggal salat saja tidak perlu witir lagi tinggal sholat saja tidak perlu witir lagi. ini pendapat yang saya pilih karena ada suatu hadis tentang kisah seorang sahabat. Sahabat ini dia sholat di dia sholat di suatu kampung menjadi imam dan dia witir bersama makmum tersebut. Kemudian dia pergi ke tempat kampung yang lain. Dia jadi imam lagi karena seorang sahabat jadi imam lagi. Tatkala dia menjadi imam, tiba waktu sholat witir, dia mundur, dia suruh orang lain untuk jadi imam. Kata dia, saya tadi sudah sholat witir di kampung yang yang lain. Dan dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, La witroni fil laylah. Tidak ada dua witir dalam satu satu malam. Ini sahabat ini, dia sholat terawih lagi. Jadi sholat terawih dua kali, yang satunya sama witir, yang satunya tambah tambah witir. Ini menunjukkan boleh seorang setelah witir kalau ingin sholat genap boleh. Dan ini diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Salatul Tarawih menyebutkan di antara riwayat-riwayat Nabi, Nabi SAW pernah salat ganjil, kemudian dia salat genap dua rakaat. Ya. Meskipun yang lebih afdol adalah menjadikan salat witir yang yang terakhir. Wallah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Eh, bagi yang eh, melakukan perayaan Maulid, saat beralasan dengan lahirnya Rasulullah, itu Abu Lahab memberikan budaknya dengan senangnya seperti itu Abu Lahab diringankan siksanya. Apakah ini sahih apa enggak, Ustaz? Setahu saya hadis tersebut hadis yang lemah ya, bahwasanya Abu Lahab membebaskan budaknya ya. karena untuk menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga diringankan siksaannya ya. Allah alam ya. Setahu saya hadis itu lemah. Kalaupun hadis itu sahih ya. Maka e, karena e, ada budaknya yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu banyak ihtimal. Tidak disebutkan di situ bahwasanya diringankan karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan dalam kalaupun hadis itu sahih. Tapi hadis ini lemah. Karena bisa diihtimal karena dia berbuat baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyusui, ya, menjadikan budaknya dibebaskan dalam rangka untuk menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemungkinan hadis ini lemah karena asalnya seorang musyrik, ya, seorang musyrik amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang musyrik amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan terlalu banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Uh, benarkah dalam kubur nanti soalannya dijawab dalam, uh, eh, di soal dalam bahasa Arab? Dalam kubur nanti. Kubur, kubur. Ah, uh, ya bah. Ah, ah, Uh, soalan keduanya benarkah di, pada masyarakat nanti kita berjalan ada yang berlari merangkak tu ada yang mengesat ya, yang ada yang menggunakan muka itu ada benar. Jadi pertanyaannya, kita di alam kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir pakai bahasa Arab,